Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan Fi, Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan mukadimah dari penulis di halaman ke-6. Qala Syekhul Islami eh, qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekh Islam Syekhul Islam Ibn Taymiyah wa kana salafu yu'addibuna auladahum 'ala lahni dan dulu ya kaum salaf ya salafun saleh itu mendidik anak-anak mereka dari lahan lahan itu kesalahan berbicara ya nahnu ma'muruna amra ijabin aw amra istihbabin an nahfadhal an nahfadhal qanun al arabiyya dan kita itu diperintahkan ya baik secara wajib atau sunnah ya untuk menjaga aturan-aturan konun itu aturan-aturan uh, Arab ya maksudnya berbahasa Arab wa nuslihal uh, wa nuslihal alsinatal ma'ilata anhu dan memperbaiki lisan-lisan yang bengkok dari kesalahan. Fayahfadzalana tariqata fahmil kitab was sunnati. Dan mereka atau uh, para salafus saleh itu menjaga ya da, dan menjaga bagi mereka bagi bagi kita ya jalan kotafah fahmil kita wa sunnah thariqah jalan dalam memahami kitab dan as-sunnah ya maksudnya saat kita menjaga ya dari menjaga aturan-aturan bahasa Arab ya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan lisan dari Eh, kesalahan-kesalahan kaidah berucap itu kita eh, bisa ya menjaga dan agar tetap mengikuti jalan bagaimana memahami kitab dan sunnah dengan baik ya karena kitab dan sunnah itu berbahasa Arab terlanjut wal iktida'a bil arabi fi khitabiha Falau turikan nasu ala lahnihim kana naqsan wa aiban. Dan dengan penjagaan tersebut ya kita ya bisa mengerti pemisalan-pemisalan uh, eh, yang diucapkan dengan bahasa Arab di dalam khitab dalam pesan atau eh, pesan-pesan uh, mereka ya khitab itu pesan atau ceramah ya falau turikan nasu ala lahnihim kana naqsan wa aiban dan jikalau manusia ditinggalkan ya bersama dengan kesalahan mereka yaitu kita tidak uh, membenarkan lahan-lahan yang ada kana naqsan wa aiban maka bahasa Arab ya dan torikoh dalam memahami kitab dan sunnah itu bisa berkurang atau bahkan rusak ya nakis waiban ini bisa dilihat perkataan beliau di Majmu' Fatawa ya sudah terkenal terlanjut lanjut wa nahwu riyadatun dhihniyatun mumti'atun wa huwa kama qila fa'sul ulumi nah, ya nahwu adalah riyadhah ya Riyadhah itu sebenarnya artinya olahraga tapi latihan ya zihniyan zihniyatun zihniyah itu adalah ya perkara tentang intelektual ya atau mentalitas mumti'atun dan menarik ya kenapa di nahu disebut itu ya kama kila sebagai kita akan tahu jawabannya karena dikatakan nahu itu adalah fa'sul ulumi itu kampaknya ilmu ya dengan nahwu ya kita ibarat bisa mempertajam ilmu-ilmu agama yang lain ya, karena nahwu itu kunci fahuwa daruri ya, fahuwa daruriyun liman yuzawilul kitabata wal khitabata ya dan nahwu itu merupakan suatu keharusan ya darurat ya untuk ya melakukan atau mengerjakan atau melakukan penulisan dan berbicara. Ya, tanpa nahwu kita tidak akan menulis dan berbicara itu dengan benar. Wa yuhtaju ila nahwi fi kulli fanin fi kulli fannin min fununil ilmi wala siyama tafsir wal hadits dan kita butuh kepada nahwu ya dalam setiap eh, pembahasan-pembahasan uh, ilmu dan lebih-lebih pada pembahasan tafsir dan hadis ya. Karena tafsir, kenapa kita butuh ilmu nahwu karena berkaitan dengan yang menafsirkan Al-Qur'an yang berbahasa Arab dan hadis yang memahami perkataan atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan nahwu itu darurat, suatu keharusan. Wa ma ahsana qaulal kisai ya sebagaimana perkataan yang sangat baik dari perkataan kisai <clears throat> al kisai itu adalah nama lengkapnya adalah Aliyun Aliyu bani Hamzah ya Ahmad Al-Qurra'i sabah wa imamul kufiyin fin nahwi wal lughati tuwaffa aman ya 189 bisa dilihat di kitab Bugyatul wa Wa'ati atau di kitab Inbahul Ruwati ya Kisai ada perkataan yang bagus, bagus dalam syairnya ayuhal talibu ilman nafi'an utlubin nahwa wada' anka ankat ya. ya. wahai para penuntut ilmu yang bermanfaat ya pelajarilah nahwu dan tinggalkanlah apa-apa yang tidak berguna bagimu innaman nahwu qiyasun yuttaba wa bihi fi kulli ilmin yuntafa ya sungguhnya nahwu itu seperti takaran ya kias timbangan yuttaba wa bihi fi kulli ilmin yuntafa yang dengan terus dengan takaran tersebut ya setiap ilmu itu akan diukur maksudnya akan terbuka akan kalau kita bisa memahami nahu dengan baik ya ilmu-ilmu yang lain tuh akan mengikuti dan yuntafa dan akan bermanfaat bagi kamu kita lanjut. Faktarib minan nahwi fakullama tarabat minhu ra'aitahu sahlan. Wa kullama btad wa kullama bta'atta anhu ra'aitahu sa'ban. Dan jika, jika seseorang mendekati ilmu nahwu ya setiap kali dia dekat semakin dekat dia kepada ilmu nahu maka dia akan melihat ilmu nahu itu mudah dan setiap dia menjauh dari ilmu nahu maka dia akan melihat ilmu nahu itu sepertinya sulit ya qala syekh ibnu utsaimin rahimahullahu taala berkata syekh ya ibnu utsaimin semoga Allah merahmati beliau annahu fi awwalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun wa qad muthila bi baitin min qasabin wa babuhu min hadidin nahwu itu di awalnya sulit dan di akhirnya itu mudah dan sebagaimana pemisalan <clears throat> rumah yang terbuat dari rotan dan pintunya terbuat dari besi ya nahu itu di awalnya sulit dan di akhirnya itu mudah. Ya, sebagaimana pemisalan rumah yang terbuat dari rotan dan pintunya itu terbuat dari besi. Ya. Barang siapa yang bisa membuka pintu tersebut, maka dia akan bisa melihat seisi rumah, ya, bisa ke dapur, bisa ke ruang-ruang yang lain, bisa ke kamar-kamar yang lain dan dengan ilmu nahu tersebut kita akan bisa membuka pintu-pintu ilmu syar'i yang lainnya. هذا وإن من أنفع المقدمات التي وضعها العلماء المتقدمون للمبتدئين في علم العربية المقدمة الآجرمية فهي باب النحو ya dan ini ya dari mukadimah mukadimah yang bermanfaat yang para ulama ya mutaqadimin ya para ulama uh, terdahulu itu membuat mukadimah mukadimah ilmu nahu tersebut ya dalam pembahasan bahasa Arab salah satunya adalah mukadimah al-ajurrumiyah dan mukadimah tersebut pada bab pembahasan nahwu. Qala al-Maqudi ya berkata al-Maqudi namanya aslinya adalah Abdurrahman ibn Salih al-Maqudi min ulama min ulama al-Arabiyyati tuwafas sanah 807 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Salih al-Maqudi ya merupakan ulama bahasa Arab yang meninggal pada tahun 807. Dan perkataan Syekh Husaimin yang di atas itu perkataan beliau dalam syarah Al-Ajurumiyah di awal-awal kitabnya di halaman 5. Perkataan Makudi, Al-Makudi, wa inna min ajalli ma wudi'a fihi ay ilmin nahwi min al-muqaddimatil mukhtasarah wal luma'il mutakhayyarah مقدمة الشيخ الفقيه الأستاذ المقرئ أبي عبد الله محمد بن محمد محمد ابن داود السنهاجي فهي مفتاح علم اللسان ya dan di waktu ya di waktu peletakan ya pertama pembahasan ilmu nahu maksudnya dalam mukadimah mukadimah yang ringkas dan penuh kebaikan yaitu adalah mukadimah Syekh Al-Faqih ya Al-Ustad Al-Mukri Al-Mukri itu yang membaca Al-Qur'an ya, qari Al-Mukri ini nama aslinya adalah Abi Abdullah Muhammad bin Daud Asin Haji atau as Haji, Dan dia adalah kunci ilmu lisan. Ya. as Haji ya Al-Ajurumiyah ini. Selanjutnya perkataan dari Qala Syekh Ibnu Saimin Al-Ajurumiyatu kitabun saghirun fin nahwi. Jurumiyah adalah matan jurumiyah adalah kitab yang kecil dalam ilmu nahwu lakinnahu mubarakun akan tetapi sangat berkah ya jami'un menyeluruh muqassimatun pembagian-pembagiannya jelas sahlun mudah wa ana ansahu bihi kullamubtadi'in an yaqra'ahu fin nahwi dan saya menasehatkan setiap yang menasehatkan dengan lajur rumiah ini setiap pemula untuk membaca membacanya di dalam pembahasan ilmu nahwu sebagaimana dalam syarah hilyah talibul syarah hilyah talibul ilm walamma kana matnul al-ajur rumiyati bitilkal ahi bitilkal ahammiyati saniyah Ista'antullaha subhanahu wa ta'ala ala syarhihi fi hadzal kitab. Dan ketika matan jurumiyah ini ya itu sangat penting dan sangat mulia ya aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya Syekh Malik untuk mensyarah kitab tersebut ya wasamaituhu al-mumti'a fi syarhil al-ajur rumiyati falakiya walillahil hamdu wal minah kubulan wa tashji'an min masyayikh min masyayikhina al kirami wa ikhwanina al mudarrisina dan kami dan saya namakan syarah tersebut dengan nama Al-Mumti'a Al-Mumti ya fi Syarhil Al-Ajur Rumiyah dalam syarah Jurumiyah. Dan kitab tersebut walhamdulillah ya dan dan bagi Allah segala pujian dan kuatan dan kitab tersebut ya diterima dan dimotivasi dari Eh, guru-guru uh, kami yang mulia dan saudara-saudara kami yang uh, para guru ya wazumalai wazumalaina at-tulab dan rekan-rekan uh, sama pelajar. Jadi kitab beliau itu diterima dan ya didorong atau diberi semangat oleh guru-guru beliau ya saudara-saudara beliau ya para pengajar dan rekan-rekan beliau sesama pelajar. Qala Syekhuna Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri hafizahullahu. Ya berkata Syekh kami, guru kami Yahya bin Ali Al-Hajuri, semoga Allah menjaga beliau. Al-Ajur Rumiyatu kitabun hasanun kitabun sahlun ولها شرح طيب لأخينا مالك المهذري ya jurumiyah ya, matan jurumiyah adalah kitab yang baik kitab yang mudah dan bagi kitab tersebut ada syarah yang baik yang ditulis oleh saudara kami yaitu Malik Al-Mahzari jazahullahu khairan semoga Allah membalas ya Syekh Malik dengan kebaikan Wahunaka syarhun taibun fil jumlati li Muhammad li Muhammadin Muhyiddin lakinna syarha khina malikin ahsan. Ini merupakan rekomendasi dari Syekh Yahya bahwasanya di sana ada syarah yang baik pula dalam jumlah yang banyak, maksudnya banyak di luar sana itu syarah Jurumiyah salah satunya ada karangan Muhyiddin yaitu Abdul Hamid Muhyiddin itu penulis atau pensyarah dari kitab Tuhfatus Saniyah akan tetapi syarah <clears throat> saudara kita ini yaitu Syekh Malik itu lebih bagus kata Syekh Yahya وقال شيخ النحوي Abu Bilalin Al-Hadrami hafizahullahu dan berkata Syekh Nahwi Abu Bilal Al-Hadrami semoga Allah menjaga beliau من الش من الش من الشروح المختصرة مختصرة في هذا العصر شرح أخينا أبي أنس مالك المهذري وهو من وهو من الشروح المفيدة جد مفيدة جدا وسهلة على الطالب فننصه بقراءته والاستفادة منه Dan ini rekomendasi yang lain dari Syekh Nahwi yaitu diantara syarah-syarah yang ringkas ya di, di waktu ini maksudnya di zaman ini adalah syarah saudara kami yaitu Syekh Mal, Syekh Abi Anas Malik Al-Mahdari dan syarah ter, dan syarah Al-Mumti ini dia merupakan syarah yang bermanfaat sekali dan mudah bagi menuntut ilmu dan aku menasehatkan untuk membacanya dan mengambil faidah darinya. Hada wa as'alu minallahi ta'ala an yataqabbala minni hadzal amala. Dan kini ya dan di akhir beliau menutup dengan perkataan aku memohon kepada Allah taala agar menerima amal ini wa an yarzuqani ikhlasa fihi dan uh, aku mohon kepada Allah ya rizki ikhlas ya di dalam mensyarah kitab ini al ajrumiyah wa an yaghfirali wa li walidayya wa li masyayikh uh, wa li wa li masyayikh wa li masyayikhi wa ikhwanini fillah dan Semoga Allah mengampuni dosaku, dosa-dosa kedua orang tuaku dan guru-guruku dan saudara-saudaraku di jalan Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir dan sungguhnya Allah Maha <clears throat> berkehendak atas segala sesuatu. Al-mu'alifu penulis Jumadal Jumadal akhirati Jumadil Akhir Darul Hadis Bidamaj yaitu di Darul Hadis Damaj Yaman. Selesai mukadimah dari Syekh Malik Nabi Anas al Mahzari. Semoga bermanfaat uh, rekaman uh, yang ketiga ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.